meneruskan uh, Al-Kabirah As-Sabiatu Wassalathun Dosa besar yang ke-37 yaitu ria dosa ria mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa ria ini merupakan salah satu di antara dosa besar karena ia tergolong sebagai syirkun asgar syirik kecil yang mana Rasulullah saw Alaihi Wasallam di dalam banyak hadis yang nanti insya Allah kita akan paparkan satu persatu telah memberikan peringatan yang keras ya terhadap para pelaku ria. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa amal ibadah yang kita lakukan, takarub ketaatan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga kita memasang niat yang ikhlas. Kita mengikhlaskannya, kita memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas. Keikhlasan merupakan kesempurnaan agama, merupakan derajat yang tinggi dan syarat diterimanya sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan atas setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh manusia itu menurut kadar niatnya. Innamal a'malu binni wa inna likullin likulli Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi niat ini sangat besar pengaruhnya di dalam amal. Sehingga salah seorang ulama yaitu Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan, "Rubba 'amalin saghir tu'adzimuhu niyah wa rubba 'amalin kabir tusaghiruhu niyah." Berapa banyak amal yang besar menjadi kecil karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang kecil menjadi besar yaitu juga karena niatnya sebuah amal ya yang besar seperti misalnya haji atau jihad menyedekahkan harta dalam jumlah yang besar itu bisa saja tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketidakikhlasan dari pelakunya. Artinya dia mencampur adukkan amalnya itu dengan riak, Maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan balasan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka wa syirki." Aku adalah Rab yang tidak memerlukan dan tidak menyukai sekutu. Allah tidak memerlukan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang beramal dia sekutukan aku di dalam amal itu bersama yang lainnya, maka aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya, amalan riaknya. Maka sudah selayaknya seorang muslim, seorang mukmin memperhatikan niat bagi setiap amal perbuatan yang dikerjakannya. Hendaknya ia memasang niat yang baik dan ikhlas sebisa mungkin. Karena eh, karena tingkatan dan kadar amalnya itu tergantung niatnya. Begitulah pentingnya keikhlasan di dalam amal maka apa saja yang bisa merusak keikhlasan ini, ini tergolong perkara yang dilarang. Dan yang paling besar adalah ria. Ini adalah perkara yang dapat merusak dan mengotori amal ibadah kita. Di dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam ayat-ayat yang yang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Rasulullah SAW telah disebutkan beberapa ancaman-ancaman tentang orang-orang yang berbuat riya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa pelaku eh, riya ini merupakan salah satu kebiasaan dan e, kita katakan tradisi orang-orang munafik, sifat orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ya tanda-tandanya adalah suka beramal dengan riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Ya Allah, munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka, orang-orang munafik ini berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ya, mereka berdiri dengan malas. Ya, menunjukkan kemalasannya, ketidaksungguhannya di dalam melakukan ibadah. Mereka bermaksud riak dengan sholat itu di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah, tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja Nah ini merupakan tanda-tanda munafikin. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala dengan amal mereka. Amal mereka yang mereka kerjakan dengan malas, amal mereka yang mereka kerjakan karena ria dan sebenarnya amal mereka itu sedikit, ibadah mereka itu sedikit. Mereka hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala ya dalam waktu yang sedikit saja. Nah, ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda kemunafikan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Maun, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa al ma'un." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat ria alladzina hum yuraun orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan satu kecelakaan dan kebinasaan bagi orang-orang yang beramal ya salat ataupun amal-amal yang lainnya. Allah ancam dengan wail dikatakan bahwa wail ini adalah salah satu neraka yang ada di uh, di uh, di akhirat kelak ya salah satu nama neraka wail celakalah dan neraka wailah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya dan orang-orang yang riak di dalam salatnya, orang-orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون ولا يؤمن بالله واليوم الآخر Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya. Satu. Yang kedua, menyakiti perasaan si penerima. Ya, menyebut-nyebut sedekah itu. Kemudian yang kedua, menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia. Yang menyedekah yang bersedekah menafkahkan menyedekahkan hartanya karena riak kepada manusia dan tidak dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian. Ya wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi pahala sodakoh itu juga bisa hapus ya pahala sodakoh itu bisa hilang karena kita mencampur adukkannya dengan riak ya tidak ikhlas di dalam melakukannya dan mengerjakannya ya kita mengeluarkannya ya tidak dengan ketulusan dan keikhlasan hati ya dan tanda-tandanya adalah kita suka menyebut-nyebutnya membangkit-bangkitnya dan suka menyakiti ya, hati perasaan orang yang menerimanya demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas ولا يؤمنون بالله ولا ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riak kepada manusia ingin mempertontonkan ingin menunjukkan amalnya kepada manusia ya ingin memamerkan amalnya kepada manusia ya dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan, dan kepada hari kemudian. Dan barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah seburuk-buruk teman, teman yang seburuk-buruknya. Demikian ikhwan fillah para pendengar yang berbahagia. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita ya surat An-Nisa ayat 38 bahwa ya sedekah itu pahala sedekah itu bisa hapus ya bisa batal ya karena uh, kita campur adukkan ya di dalamnya dengan riya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 47 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung-kampungnya, dari negerinya dengan rasa angkuh. Dan dengan bermaksud riak kepada manusia. Serta menghalangi orang manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Nah di sini Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan peringatan kepada orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad atau untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah. Agar menghindari perkara-perkara ini yaitu sikap angkuh dan sombong niat ria ya tujuan ria ya untuk mempertontonkan memperlihatkan menunjukkan memamerkan amal perbuatan mereka kepada manusia serta menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya jadi ini adalah perkara yang sangat besar ya adalah satu dosa yang sangat besar yang bisa menghapus dan menghilangkan pahala dari amal perbuatan kita ya yang bisa memusnahkan pahala amal perbuatan kita ya amal kebaikan kita demikian para ikhwafiddin ya peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya ya sedikit dari banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita ancaman terhadap orang-orang yang berbuat riak, ya dan kecaman Allah Subhanahu wa taala kepada para pelaku riak. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa ria ini adalah ciri-ciri orang munafik. Bahwa ria ini dapat menghapuskan ya pahala amal amal kebaikan kita. Ya dapat menghapuskan pahala amal kebaikan kita. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya banyak sekali diriwayatkan dari uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang ancaman ria. Di antaranya uh, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia mengatakan Rasulullah bersabda qala Allah ini adalah hadis qudsi qala Allah Allah Subhanahu wa taala berkata ana aghna syuraka yani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah aku Rob yang tidak membutuhkan sekutu Akulah Rabb yang tidak memerlukan sekutu. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin disekutukan. Dan Allah Subhanahu wa taala murka apabila disekutukan dengan yang lainnya, bersama yang lainnya, ya di dalam amal-amal ketaatan kita, dalam amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Barang siapa mengerjakan sebuah amalan atau amalan apapun, ia sekutukan aku bersama yang lain, ia sekutukan aku bersama yang lain artinya dia mengerjakannya lillah wa li ghairillah ya asyraka fihi iya ghairi dia sertakan Allah dia sertakan yang lain bersama Allah di dalam niatnya ya di samping dia niatnya untuk Allah dia juga niatnya untuk yang lain ya untuk yang lain maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan amal syiriknya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ya mudarat ataupun bencana yang menimpa orang-orang yang berbuat ria itu ada dua ya, di dalam hadis ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggalkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dirinya. Dan seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan lemah, ya wa khuliqal insanu sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita sangat membutuhkan memerlukan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kita memerlukan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ya, salah satu doa yang kita baca wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, janganlah engkau serahkan aku kepada diriku walaupun sekejap mata. Jadi kita sangat membutuhkan pertolongan, bimbingan, ya pengawasan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kiranya apabila Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dia ya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan hamba tersebut. Ya ini merupakan suatu bencana yang besar. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan kita, maka yang dekat kepada kita adalah iblis dan bala tentaranya yang ya dengan eh, kita katakan dengan eh, semangat dan eh, gairahnya mereka berusaha untuk menyeret anak Adam bani Adam sesuai dengan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya menyeret mereka ke neraka jahanam wal billah. Ya, jadi ya orang-orang yang berbuat ria ini ya para para pelaku ria ini maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya akan meninggalkan dirinya. Bukan itu saja, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan amal syiriknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan balasan apapun dia tidak akan memberikan kepadanya bagian apapun nantinya di akhirat dari amal kebaikannya itu, dari amal ibadahnya itu. Itulah dia kebur, itulah dia dua keburukan, itulah dua keburukan bagi orang-orang yang berbuat riak. Allah tinggalkan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala akan e, tidak akan memberikan balasan apapun kepada hamba itu pada hari kiamat kelak. Maka dari itu, ikhwanif Din, ma'asyiral muslimin hadirin yang berbahagia. Dalam satu riwayat dari Mahmud bin Labid, eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Nabi memperingatkan umat ini dari bahaya ria, bahwa ria ini adalah bahaya yang besar. Ini adalah bencana yang besar apabila ya tidak ada lagi keikhlasan di tengah-tengah kaum muslimin atau di satu negeri, maka negeri itu akan menunggu kehancurannya. Ya, nah demikian karena ikhlas itu adalah dasar asas dari semua amal. Ya, tidak ada kebaikan, ya, tidak ada kebaikan apabila tidak ada di situ keikhlasan. Ya, satu amalan ya sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Ibnu Mubarak tadi ya akan menjadi kecil sekecil-kecilnya bahkan tidak ada nilainya di, di mata Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya apabila tidak diiringi dengan niat yang ikhlas. Berapa banyak amal-amal yang besar, kebaikan-kebaikan yang terlihat besar itu menjadi kecil dalam pandangan Allah di mata Allah Subhanahu wa taala ya karena niatnya, karena niatnya yang tidak ikhlas, kotor, bernoda, bercampur dengan ria. Ya, ria itu macam-macam kadarnya. Ada ria biqadrin yasir, ria yang kadarnya kecil, dan ada riak yang kadarnya besar, yaitu orang yang beramal semata-mata untuk dunia. Ya seperti yang Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadis berkaitan dengan hamba dinar dan dirham. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhib ya celakalah ya celakalah orang-orang yang dikatakan sebagai abdul dinar, hamba dinar, budak dinar dan budak dirham. Budak pakaian, jika diberi dia suka, dia senang, jika tidak diberi maka dia akan marah. Jika tidak diberi dia akan marah. Jika Allah memberikannya ya kenikmatan-kenikmatan maka dia suka, dia senang. Jika tidak, maka dia akan marah kepada Allah. Dia menunjukkan protesnya dengan meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ini adalah orang-orang yang memang beramal semata-mata untuk tujuan duniawi. Itu adalah riak bi qadrin kabir. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas kamu adalah asyirkul asgar. Syirik kecil. Ya, jadi sekecil-kecilnya syirik ini adalah dosa besar. Apalagi syirik akbar. Karena syirik akbar itu bukan hanya sebatas dosa besar, tapi bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam wal billah. Ya, jadi syirik asgar, kecil-kecilnya syirik itu adalah dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan berkata pada hari kiamat, "Idza jazan nas bi'amalihim." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya kepada manusia, ya, memberikan membalas amal perbuatan manusia. Allah akan berkata kepada mereka yang berbuat syirik, yang berbuat riya, idhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan Allah akan berkata kepada orang-orang yang berbuat syirik, yang berbuat riak tadi, pergilah kepada orang-orang yang kalian beramal karenanya, karena ingin dilihatnya, karena ingin dipujinya, karena ingin disebut-sebutnya di dunia. Silakan lihat apakah kalian mendapatkan balasan pahala dari mereka. Ya tentunya ya ini jawabannya adalah tidak akan mungkin mereka akan mendapatkan balasan dari orang-orang yang mereka tujukan amal itu kepada mereka karena mereka sendiri ya membutuhkan pahala. Ya eh, tentunya mereka tidak akan mampu untuk memberikan pahala kepada yang lain. Nah demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan sedikit pun untuk memberikan balasan kepada mereka. Nah diriwayatkan juga di dalam uh, riwayat yang lain dari Ya'la bin Shaddad bin Aus dari ayahnya yang mengatakan ya bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kami mendang bahwa riya itu sebagai syirik asgar. Ya riya itu adalah syirik asgar, syirik kecil ya. Nah demikian. Dan juga dalam riwayat uh, Abu Sa'id Al-Khudri ya pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui kami ya sementara saat itu kami sedang membicarakan tentang Dajjal ya jadi eh, para sahabat biasa berkumpul mereka sedang membicarakan tentang Dajjal perihal Dajjal karena Dajjal adalah satu berita besar satu perkara besar ya bencana besar maka para sahabat pun uh, asyik membicarakannya tentang Dajjal ya tentang besarnya apa kita katakan e, musibah dajjal ini hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak doa menuntunkan kepada kita untuk berlindung dari fitnah al-masih dajjal nah demikian ya maka Nabi mengatakan kepada mereka di sela-sela pembicaraan mereka Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masih dajjal Maukah aku beritahu kepadamu semua tentang perkara yang lebih aku takutkan atas kamu daripada Masih Dajjal. Fakulna bala ya Rasulullah. Ya, para sahabat itu adalah orang-orang yang sangat antusias kepada kebaikan. Mereka tidak akan pernah menolak apabila ditawarkan kebaikan, apalagi ditawarkan ilmu. Nah, berbeda dengan orang-orang sekarang, ya sudah di, diajak, ditawarkan, dihadirkan, dihidangkan di hadapannya ilmu, mereka tidak juga mau tergerak hatinya untuk menuntut ilmu. Ya sangat jauh iman kita dari iman para sahabat ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Faqulna bala ya Rasulullah. Tentu saja wahai Rasulullah. Fakal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan asyirkul khafi yaitu syirik yang tersembunyi. Syirik tersembunyi artinya tidak semua orang dapat melihatnya dan tidak semua orang dapat mengetahuinya dan dapat mendeteksinya. Ya, kebanyakan manusia lalai terhadapnya asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian Nabi menjelaskan ayyakum ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Yaitu seorang laki-laki berdiri mengerjakan salat. Lalu ia membaguskan salatnya. Dia membaguskan salatnya. Mungkin dia perpanjang salatnya, dia apa namanya menunjukkan seolah-olah khusyuk ya kemudian dia uh, memperbagus gerakannya eh, dan seterusnya padahal sebenarnya ya uh, normalnya dia tidak melakukannya seperti itu ya, kenapa dia lakukan itu kenapa dia lakukan itu semua bukan atas dorongan ilmu bukan karena dia baru dapat ilmu bukan karena kesadarannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala tapi semata-mata karena ia tahu orang-orang sedang melihatnya ada orang yang sedang melihatnya ya kadang-kadang seorang itu mengerjakan solat kalau di depan mertua ya yang biasanya dia kerjakan solat dua rakaat satu menit selesai itu lima menit nggak selesai selesai ya lima menit nggak selesai selesai ya biasanya dia solat satu menit saja selesai itu dua rakaat tapi karena di hadapan mertua jadi lima menit yang jadi pertanyaan empat menit tambahannya itu untuk siapa Ya jawabannya tentunya dia kerjakan untuk mertua karena dilihat oleh mertua supaya dikatakan menantu yang saleh, menantu yang baik. Dia mengejar sebutan. Nah, ini dia mengejar sebutan. Nah, inilah yang dinamakan asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Demikian pula dari Mahmud bin Labid ia mengatakan suatu ketika Rasulullah saw keluar ya menemui kami lalu dia berkata kepada kami ya ayuhan nas iyyakum wasyirkus sarair Iyakum wasyirkus syara wasyirkas syarair. Wahai manusia kalian manusia, hindarilah, jauhilah oleh kalian syirkus sarair. Orang-orang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu syirkus sarair? Maka jawab beliau, yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahilan lima yara min nadharin nasi ilaihi. Fadzalika syirkus sarair. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yaitu seorang laki-laki bangkit mengerjakan sholat, dia berdiri mengerjakan sholat, lalu karena jahilnya, ya, karena jahilnya, ia membaguskan sholatnya, ia memperindah sholatnya, karena tahu ada orang lain yang sedang melihatnya. Ya dia tahu ada orang lain yang melihatnya. Maka itulah dia yang dinamakan sirkus sarair. Itulah hakikat dari riak. Nah demikian. Jadi inilah yang paling ditakutkan oleh Nabi atas umatnya ya daripada fitnah Masih Dajjal. Karena ya dikatakan bahwa syirik ini ya syirik ini adalah satu perkara yang sangat samar. Nabi mengatakan syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya maka dari itu ya karena tersangat tersembunyi dan sangat samarnya ya syirik ini atau ria ini Nabi saw mengajarkan kita doa agar kita terhindar dari syirik kecil ini, syirik tersembunyi ini, ya dan juga dari syirik-syirik yang besar. Ya diriwayatkan dari Abu Ali yaitu seorang laki-laki dari Bani Kahil ia mengatakan bahwa pada suatu hari Abu Musa berkhutbah di hadapan kami. Ia mengatakan, "Wahai sekalian manusia, jauhilah dosa syirik. Sebab syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut." Syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Maka bangkitlah Abdullah bin Hazan dan Qais bin Mudarib dan berkata, "Demi Allah, tariklah kembali ucapanmu atau kami akan melaporkannya kepada Umar." Diizinkan ataupun tidak. Maka Abu Musa menjawab, "Bahkan tariklah ucapan kalian itu." Pada suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda kepada kami, يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك fa أخفى من دبيب النمل فقال من شاء الله أن يقول yaqul wa kaifa أخفى wa huwa akhfa يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه Nabi mengatakan wahai sekalian manusia jauhilah oleh kalian dosa-dosa syirik. Karena syirik itu lebih samar daripada rayapan seekor semut. Begitulah ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia, samarnya syirik itu di tengah-tengah umat. Kalau kita lihat sekarang ini ya fenomena syirik, ya fenomena kemusyrikan, amal-amal dan praktek-praktek syirik yang nyata maupun yang tersembunyi, ya banyak manusia yang mengira itu adalah satu kebaikan dan ketaatan. Banyak manusia mengira itu adalah suatu kebaikan, ya hingga mereka ya tetap bergairah mengerjakannya, ya tetap ngotot untuk melakukannya, ya meskipun ya kita katakan amal itu jelas-jelas adalah perbuatan syirik. Begitulah samarnya ya syirik itu di tengah-tengah umat ini hingga ya kadang-kadang di kalangan orang yang berilmu saja ya syirik ini menjadi samar apalagi di kalangan orang-orang yang jahil ya maka para sahabat bertanya, ya, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ucapkanlah." Ya, lalu ada orang yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut?" Kaifa nattaqi? Ya, kaifa nattaqi? Wa huwa akhfa min dabi min ya Rasulullah. Ya. Bagaimana kami dapat menjauhi dosa syirik tersebut sementara ia lebih samar daripada rayapan seekor semut? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bacalah, do, eh, bacalah doa, ya, ucapkanlah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik, sedang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampunan kepadamu bila mana kami tidak mengetahuinya, yang tidak kami ketahui. Nah, itulah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa terhindar dari ya perbuatan-perbuatan uh, syirik ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di dalam hadis yang lain ya dari hadis Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani ya bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dhikr ma lahu?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seorang laki-laki yang berperang untuk mencari pahala dan sebutan? Ya. Jadi Nabi ditanya oleh laki-laki ini tentang seorang yang berperang untuk mencari pahala dan juga mencari sebutan. Ya, mencari sebutan, mencari kepopularitas. Ya, mencari pujian. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La syai'alahu." Tidak ada apa-apa untuknya. Artinya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya dari amalnya itu. Fa'adaha alaihi thalatha Lalu laki-laki itu mengulanginya sampai tiga kali yakulu lahu Rasulullah la syai'a lahu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan dia tidak dapat apa-apa. Tsumma qala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btagha bihi wajhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ya amal apapun ya melainkan maka nalahu khalisan amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala wa bihi wajhahu dan semata-mata ia mengerjakannya untuk me, me, me, apa namanya mengharapkan ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian. Jadi lau lau khalata niyatal jihad misalnya niyata ghair eh, niyat uh, eh, oh, eh, niyata ghair riya Ya, misal aja eh, kita katakan adapun orang yang mencampur aduk niat jihadnya, niat amal ibadahnya dengan niat-niat yang lainnya ya maka dia tidak uh, apa namanya mendapatkan ya balasan apapun ya dari amal ibadahnya tersebut sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut. Ya jadi dia ya tidak memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dia berperang misalnya untuk mengejar sebutan juga di samping dia ingin dapat pahala dia juga mengejar sebutan ya dia campur adukkan niatnya dengan yang lain dia campur adukkan keikhlasannya dengan yang yang lain nah demikian seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi tadi eh, diskusi yang kita sebutkan ya man amila amalan asyraka fihi ma ya ghairi barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia sekutukan aku dengan yang lain di dalam amal tersebut ya taraktuhu wa syirkahu aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya nah demikian ya jadi di dalam hadis yang lain juga ya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya ia mengatakan saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini hadis yang mungkin e, sudah akrab di telinga kita dan sering disampaikan oleh para ustaz e, dan para penceramah ya yaitu hadis tentang tiga orang yang pertama kali diadili. Nabi mengatakan, "Inna awalan nasi yuqda kiamah Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah rajulun ustushhida. Fa'utiya bihi, seorang laki-laki yang mati syahid. Lalu dia dibawa menghadap Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah Subhanahu wa taala menyebut nikmat-nikmatnya kepada eh, laki-laki uh, itu dan laki-laki itu mengakuinya. Benar, ya dia telah mendapat nikmat ini dan itu dan seterusnya. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Fama amil tafiha?" Apa yang kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah itu? Ya, maka dia mengatakan, "Qataltu fika hatta istashhadtu." Ya, hatta ustushhadtu dia mengatakan aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Ya, itu itu pengakuannya. Ya, itu pengakuannya. Dia mengatakan aku berperang di jalan Allah, di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid. Allah mengatakan kepadanya, "Kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari." Engkau dusta, Ya, engkau melakukan itu bukanlah untuk aku kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi engkau melakukannya, engkau berperang li ayyuqala agar dikatakan kepadamu jari faqadakila dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. Ya, kamu telah dikatakan orang sebagai orang pemberani, ya. Kamu dikatakan orang yang hebat, ya, orang yang uh, ya apa namanya yang yang ter, uh, pahlawan. Ya, kamu telah mendapatkan sebutan-sebutan itu. Ya, kemudian tumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan dia untuk diseret pada wajahnya ya, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa wa qara'a al-Qur'ana. Seorang yang mempelajari ilmu dan dia mengajar, dia dan dia juga telah mengajarkan ilmu itu dan dia membaca Al-Quran fa'utiyabihi fa'arrafahu ni'amahu sama seperti yang pertama tadi Allah menjelaskan kepadanya nikmat-nikmatnya dan dia mengakuinya ya dia mengakui semua nikmat-nikmat Allah kepada dirinya kemudian Allah bertanya kepadanya fama amilta fiha apa yang telah engkau lakukan pada nikmat Allah tersebut dia mengatakan ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu wa qara'tu fikal quran Aku telah mempelajari ilmu dan aku telah mengajarkannya dan aku telah membaca Al-Qur'an karenamu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzabta, kadzabta. Engkau dusta. Ya, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Namun engkau mempelajari ilmu ya bukan untuk aku kata Allah Subhanahu wa taala akan tapi untuk dikatakan alim, untuk mengejar sebutan alim supaya dikatakan orang alim, ya supaya disebut ya orang yang berilmu, ya ya ya supaya disebut ulama, ya. Nah, wa qara'tu al Qur'an liyuqal huwa qari. Dan engkau membaca Al-Qur'an bukanlah untuk aku, tapi agar dikatakan kepadamu qari, ya mendapat gelar atau sebutan qari. Faqad dan engkau telah mendapatkan sebutan dan popularitas itu ya ya tsumma tsumma umira fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar nah orang ini juga diperintahkan untuk diseret atas wajahnya ya diseret wajahnya hingga kemudian dilemparkan ke dalam api neraka nah demikian ya sebagaimana juga di dalam hadis yang Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita di dalam menuntut ilmu itu kita harus memasang niat yang ikhlas ya man talabal ilm ya mimma yubtagha bihi wajhullah barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut itu untuk mengharap wajah Allah ya lalu ya dia menuntutnya ya tidak um, dan dia tidaklah menuntutnya melainkan untuk mendapatkan ya aradan minat dunia ya materi dari dunia ya sebutan dunia ya perkara-perkara duniawi ya la yajid urfal jannah yaumal qiyamah maka dia tidak akan mendapatkan aroma surga pada hari kiamat ya dia tidak akan mencium aroma surga pada hari kiamat nah di dalam hadis ini orang ini akan diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka kemudian yang ketiga wa rajulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi seorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala luaskan baginya rezekinya dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya berbagai jenis harta. Ya dia adalah orang yang kaya raya, punya banyak kekayaan, punya ini dan punya itu, ya. Dan dia bukanlah ya orang-orang yang ya, berbeda dengan orang-orang kaya lainnya. Dia juga bersedekah ini. Ya dia kaya, dia diberi harta, dia diberi rezeki dan dia bersedekah. Artinya dia sudah melewati rintangan yang pertama, Nah itu berat itu Orang yang dapat harta Terbuka hatinya untuk bersodakoh Itu berat Ya memang perjuangan itu Karena Wa uhdiratil anfusus syuh Ya manusia ini Ya ah, selalu hadir di dalam hatinya itu Ya sifat kikirnya Kikir dia Menahan hartanya Dia tidak mau berbagi Nah orang kaya Orang yang diberi harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia mau bersodakoh Dia telah melewati satu rintangan ya dia telah melewati satu rintangan. Tinggal dia lewati rintangan yang kedua, yaitu dia hendaknya mengikhlaskan sedekahnya itu lillah. Ya hendaknya dia eh, me, me, melakukannya itu karena Allah Subhanahu wa taala memasang niat yang ikhlas. Ya, karena orang kaya ini kalau dia tidak mau bersedekah, ini adalah musibah hartanya itu menjadi azab atas dirinya. Karena tiap hari malaikat turun dan berkata, Ya, tiap hari ada dua malaikat turun dan berkata berdoa dia. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah berikanlah orang yang berinfak itu balasan. Ya, ganti. Ya, nanti di akhirat. Ya wa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kemudian yang satu lagi malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah berikanlah orang yang menahan hartanya talafan, kebinasaan, kehancuran. Ya. Jadi orang kaya yang diberi harta oleh Allah, diberi kelapangan harta, dia mau bersedekah, dia telah melewati satu rintangan, satu halangan telah lewat baginya. Ya, hatinya tergerak untuk berinfak, bersedekah. Ya tinggal dia perhatikan satu rintangan lagi dan ini adalah rintangan yang berat, lebih berat dari yang pertama, yaitu dia mengikhlaskan sedekahnya itu lillah. Ya, dia mengikhlaskan sedekahnya itu infaknya itu karena Allah. Jangan mengejar sebutan, jangan mengejar popularitas, jangan mengejar duniawi, jangan mengejar kedudukan dan seterusnya. Ya, inilah yang disebutkan di dalam hadis ini, diancamkan di dalam hadis ini tentang laki-laki yang ketiga yang diberi kelapangan harta, diberikan berbagai jenis harta kepadanya. Fa'utiya bihi, fa'arafahu, ni'amahu, fa'arafaha. Allah Subhanahu wa taala menyebut menyebutkan memberikan data kepadanya tentang nikmat-nikmatnya nikmat Allah kepadanya dan dia mengakuinya benar ya aku telah mendapat ini itu ini itu dan seterusnya artinya banyak yang telah Allah berikan kepadanya kemudian Allah berkata bertanya kepadanya fama amil tafiha apa yang telah engkau lakukan terhadap harta-harta itu maka dia mengatakan ma taraktu min sabilin tuhibbu an tunfiqa fiha ayyum faqafiha illa anfaqtu fiha laka. Dia katakan, ya pengakuan dia ini, tidak satu pun perkara yang engkau anjurkan supaya berinfak di dalamnya, melainkan aku infakkan hartaku karenamu semata. Artinya semua perkara, mulai dari bantu bangun masjid, yang menyantuni fakir miskin, anak yatim membantu fakir miskin membantu pendidikan sekolah dan lain sebagainya tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau anjurkan untuk berinfak di dalamnya kata laki-laki ini melainkan aku telah melakukannya aku telah berinfak karenamu katanya pengakuannya ya tapi kan di akhirat ya tidak ada satupun yang tersembunyi ya nah tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui apa yang terselip di dalam hati manusia, apa yang terselip tersimpan di dalam hati mereka. Nah, demikian ikhwan Apa niat mereka? Ya, akan dibongkar semua pada hari kiamat sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Man samma Allah, man samma asamma Allahu bih, wa man yura'i yura'il yura'i Allahu bih." Siapa saja yang niatnya untuk didengar orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Dan barang siapa, siapa saja yang niatnya itu supaya dilihat orang, maka Allah akan membongkar niatnya itu pada hari kiamat. Ya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar, membeberkannya kepadanya dan kepada uh, khalaik, kepada seluruh makhluk, ya. Nah, demikian bahwa dia bukanlah orang yang ikhlas, bukanlah orang yang mukhlis, tapi orang yang riak. Nah, orang ini juga demikian. Allah mengatakan kepadanya, "Kadzabta." Engkau dusta, walakinnaka fa'alta liyuqalahu wajawad. Engkau dusta, engkau melakukan itu bukan karena aku kata Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau lakukan itu supaya engkau dikatakan dermawan. Ya, wah ini dermawan ini baik hati ini ini uh, apa namanya? muhsinin ini ini ini ngejar sebutan. Ya, subhanallah, ngejar sebutan. Kayak eh, faqad dan engkau telah mendapatkan sebutan itu, ya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi tsumma ulqiya finnar kemudian dia diperintahkan untuk diseret atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal Coba lihat laki-laki ini telah lewat rintangan yang pertama, cobaan harta, ya, yaitu dia telah berhasil menginfakkannya, mengeluarkannya, ya, mengeluarkan, menyedekahkan hartanya. Tapi sayang, dia tidak berhasil melewati rintangan yang kedua, yaitu dia tidak mengikhlaskan ya ibadah yang agung itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ikhwanifiddin, perhatikan. Ya, tiga orang ini bukanlah orang yang tidak beramal. Amal mereka itu besar. Ya, bahkan yang pertama tadi telah melakukan zirwatus sanamil Islam. Puncak amalan di dalam Islam yaitu jihad fisabilillah. Dan dia berjihad fisabilillah bukanlah enggak bukanlah main-main, sungguh-sungguh hingga dia terbunuh di jalan eh, dia terbunuh. Dia mati sahid, dia terbunuh di medan perang ini adalah amal yang ya kita katakan Nabi mengatakan ini puncak amalan di dalam Islam. Karena yang dipertaruhkan di sini adalah nyawa, ya. Amalan yang resikonya itu meregang nyawa. Ya, meregang nyawa itu bukan main itu. Itu amalan yang yang sangat berat. Maka Nabi juga mengatakan ini adalah dirwatu sanamil Islam, seorang mengorbankan nyawanya, dirinya, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amal yang luar biasa ya dia telah melewati rintangan pertama yaitu dia berhasil menundukkan ya kita katakan hawa nafsunya mungkin ya ya kemudian rasa takutnya ya dan dia berhasil meyakinkan dia bahwasanya ya dia harus berperang di jalan Allah kan begitu ya dan eh, walaupun resikonya terbunuh tapi sayang tidak berhasil melewati rintangan yang kedua yaitu ya niatnya ternyata niatnya bukanlah karena Allah niatnya itu karena mengejar sebutan ya niatnya itu karena mengejar sebutan dan dia telah mendapatkan sebutan itu dan dia dilemparkan ke dalam api neraka karena Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan balasan kepada uh, balasan atas amalnya itu. Nah demikian. Demikian pula orang yang kedua dia telah menghabiskan usianya, umurnya, ya, segala kesungguhannya ya potensinya, ya, akal yang Allah berikan kepadanya untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya. Ya, dia telah mengerahkan segala potensi yang dimilikinya untuk untuk amal yang agung ini yaitu menuntut ilmu. Ini adalah amal yang sangat agung yaitu menuntut ilmu, tapi sayang dia lakukan itu bukan karena Allah, ya. Wah, oh, ini luar biasa ini, ya. Bagaimana kita katakan orang ini telah ya kita akan mendermakan waktunya hidupnya untuk ilmu untuk menuntut ilmu tapi ya sangat disayangkan dia tidak berhasil melewati rintangan yang kedua yaitu keikhlasan yang nggak ada ya riak dia akhirnya dan dia melakukan itu untuk mendapatkan sebutan ya supaya dikatakan ustadz supaya dikatakan alim supaya dikatakan eh, apa namanya ya kori dan seterusnya Itulah yang menjadi tujuannya. Itulah yang menggerakkan dirinya untuk melakukan amal itu. Ya, itulah motivasinya. Itulah motif dasarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Kamu dusta." Ya, orang-orang ini telah berdusta di dalam amalnya. Ya, demikian pula yang ketiga. Nah, ini just bagaimana yang kita sebutkan tadi, ya dia telah mengumpulkan harta itu dengan susah payah. Ya, mengumpulkan harta itu dengan susah payah, dengan perjuangan dan juga mengeluarkannya juga dengan perjuangan ya mengeluarkan harta itu apalagi harta yang ya memang kita sayangi lalu kita infakkan dia fisabilillah itu adalah suatu pekerjaan yang berat itu perjuangan yang berat juga itu nah akan tapi sayang dia lakukan semua itu orang-orang ini ketiga orang ini melakukannya bukan karena niat yang ikhlas. Jadi amal-amal yang besar ini menjadi kecil ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ya dikarenakan ya niatnya ikhwan dan para pendengar yang berbahagia. Dikarenakan niatnya menjadi kecil dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan ya kita katakan hadis-hadis yang berisi ancaman kepada kita semua ya bagaimana pengaruh dari ya, kita katakan amal ya, niat yang tidak ikhlas tadi, pengaruh buruk dari riak tadi. Ya Allah Subhanahu wa taala ya bukan hanya ya tidak memberikan balasan kepadanya ya namun ya dalam hadis yang yang pertama tadi kita katakan Allah akan meninggalkannya itu di dunia dia tidak akan dapat perlindungan pertolongan ya, dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri darinya taraktuhu wa syirkahu aku tinggalkan dia dan amalan syiriknya kemudian yang kedua dia dapat ancaman neraka karena dia telah melakukan satu dosa besar dan setiap dosa besar diancam ya, dengan ancaman dan dosa besar yang satu ini yaitu riya ancamannya adalah neraka ancamannya adalah neraka ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikian, ya. Demikian pula kalau kita lihat para salaf dahulu, ya, kalau kita berkaca dan melihat ya eh, apa namanya eh, petua-petua nasihat-nasihat dari para salaf kita, sahabat tabiin maupun atba'ut tabiin, ya dikatakan ya ya kanu ya amilu a'malan ya ya kanu amilu amalan kanu yarawnaha fid dunya hasanat Ya wabadat lahum yaumal qiyamah sayiat. Ya, dikatakan ya ada yang mengatakan di, eh, para di antara para ulama salaf ada yang mengatakan para para salaf dahulu melakukan amalan-amalan, mereka memandang itu di dunia sebagai kebaikan. Namun ternyata di akhirat adalah satu keburukan. Jadi mereka khawatir terhadap niat mereka. Ya, mereka bukan hanya mengkhawatirkan ya apa namanya Eh, ya kita katakan eh, cara mereka ibadah bukan tapi mereka juga bukan mereka bukan hanya mengkhawatirkan kekhusyukan keba, ke, bagus tidaknya ibadah mereka tapi mereka juga mengkhawatirkan keikhlasan mereka niat mereka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya wa kana ba'du salaf idza qara hadhihi al-ayah yaqul ya sebagian salaf ya apabila membaca firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wabadalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun dan nyatalah bagi mereka ya dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang dahulu mereka tidak sangka-sangka ya apabila sebagian setelah membaca ayat ini mereka mengatakan wailun li ahli riya ya celakalah para pelaku riya ya wailun li ahli riya celakalah bagi para pelaku riya Wakila ada yang mengatakan innal mura'i yunada yunada bihi ada qiyamah bi arba'ati asma. Ya, ada yang mengatakan para ulama salaf yang mengatakan ya sesungguhnya orang-orang yang berbuat ria itu akan diseru dipanggil pada hari kiamat dengan tiga panggilan, ya, tiga sebutan. Ya mura'i, ya ghadir, ya fajir, ya khasir. Hai orang yang ria, hai orang yang curang, hai orang yang fajir, hai orang yang merugi idhab fakhud ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana ya pergi dan ambillah pahalamu dari orang-orang yang kamu lakukan amal itu untuk mereka dan tidak ada bagimu pahala di sisi kami nah demikian wa qala al Hasan al Basri al, al Hasan al Basri mengatakan al murai yuridu ayaghliba qadarullahu fihi wa huwa rajulun su orang yang berbuat ria ingin ya mengalahkan ataupun ingin mengibuli takdir Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Sementara dia sebenarnya adalah rajulun su, laki-laki yang buruk atau orang yang buruk, orang yang jahat. Yuridu ayyuqal ya ayakulan nas. Ia ingin orang-orang mengatakan huwa saleh, dia orang saleh, dia orang baik, ya. Fa kaifa yaqulun? Wa qad halla min rabbih mahallal ardiya. Bagaimana mereka bisa mengatakan itu? Bagaimana manusia akan mengatakan seperti itu? Ya, padahal sementara Allah Subhanahu wa taala telah menempatkannya dalam deretan orang-orang yang hina. Nah, demikian. Falabudda min qulubil mu'minin an ta'rifahu. Hati orang-orang yang beriman pasti akan mengetahuinya. Hati orang-orang yang beriman pasti akan mengetahuinya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Adah mengatakan, ya, Imam uh, salah seorang ulama salaf itu Qatadah mengatakan, "Idza ra'al abdu Yaqulullah Apabila seorang hamba itu ra'al abdu Apabila seorang hamba itu melakukan amalan ria Allah akan mengatakan unduru ila abdi kaifa yastahzi'u bi Coba lihat hambaku itu ya bagaimana dia bisa mengolok-olok diriku bagaimana beraninya dia mengolok-olok diriku ya nah demikian e, diriwayatkan juga dari Umar bin Al-Khattab ya anna Umar bin Khattab nadhara ila rajulin wa huwa yuta'ti raqabatahu. Ya bahwa Umar bin Khattab satu ketika pernah melihat seorang laki-laki yang menundukkan kepalanya. Ya, yaitu eh, supaya kelihatannya khusyuk begitu ya. Supaya kelihatannya tawaduk, dia tunduk-tundukkan kepalanya. Ya, seolah-olah ingin memamerkan kepada orang lain. Ya. Faqala maka Umar mengatakan, "Ya sahibar raqabah, wahai orang yang menundukkan kepala. Irfa' raqabatak. Ya angkatlah kepalamu. Laisal khusyuk fir riqab. Khusyuk itu bukanlah dengan menunduk-nundukkan kepala seperti itu. Innamal khusyuk fil qulub. Sesungguhnya khusyuk itu ya bersumber di dalam hati. Ya pangkalnya itu asalnya di dalam hati. Nah demikian. Wakila inna Aba Umam al-Bahili ata ala rajulin fil masjidi wa huwa sajidun yabki fi sujudihi wa yad'u. Ya, demikian pula dikatakan bahwa Abu Umam Al-Bahili mendatangi seorang laki-laki yang berada di dalam masjid sujud sambil nangis di dalam sujudnya dan berdoa merintih. Ya, di masjid ini. Faqala lahu Abu Umamah maka Abu Umam mengatakan kepadanya, "Anta anta, kamu ini bagaimana?" Ya, nahada kana fi baitika." Ya. Alangkah baiknya ya lebih bagus kamu lakukan ini di di rumahmu ya jangan di masjid ya nah demikian karena di ya, ikhwanifiddin ya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang bertakwa lagi tersembunyi ya innallaha yuhibbul abda taqiyal khafiyal ghani sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang bertakwa lagi tersembunyi ya lagi tersembunyi <clears throat> ya hamba-hamba yang menyembunyikan amalnya ya, jadi salah satu di antara perkara yang bisa menjaga keikhlasan kita dan menjauhkan kita dari ria adalah menyembunyikan amal. Jadi di sini ya Abu Umamah menegur orang itu yang nangis sujud sambil nangis di masjid berdoa malinti dan sebagainya di masjid hingga dilihat oleh orang banyak menjadi perhatian orang banyak. Ya seperti sekarang ini orang-orang lebih suka amarnya amalnya itu dipamerkan ya ditunjukkan. Nah, kalau dia sendirian nggak pernah nangis dia. Padahal Nabi mengatakan salah satu di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di bawah naungannya, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya salah satunya adalah ya rajulun dzakarallahu khalian. Seorang laki-laki yang mengingat Allah seorang diri, fafadat ainah, lalu meneteslah air matanya. Kalau ingin nangis di rumah saja di kamar sendirian nggak ada orang yang tahu, itu lebih menjaga keikhlasan kita. Karena hati ini kadang-kadang ya niatnya itu sering bergeser. Ya kadang-kadang kita ya juga manusia yang lemah, hatinya sering berbolak-balik kan begitu ya. Nah, kalau kita lakukan amal-amal seperti ini di hadapan orang banyak, ya, itu akan bisa mengganggu keikhlasan kita. Maka dari itu oleh karena itu para salaf dahulu ya lebih suka menyembunyikan amal mereka Ya, dan Nabi juga melatih kita untuk menyembunyikan amal, merahasiakan amal, ya. Nah demikian Nabi mengatakan Inna innallaha yuhibbu al-'abda Al ghani al-khafi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba yang bertakwa lagi tersembunyi lagi merasa berkecukupan dengan apa yang diberikan Allah. Nah demikian, ya. Nah juga ya salah satu hikmah diperintahkannya sholat sunat rawatib di rumah adalah agar kita bisa melatih untuk menyembunyikan amal, ya. Jadi amal-amal yang tidak perlu di, di ya, kita katakan dipertontonkan jangan dipertontonkan atau jangan dilakukan di hadapan orang banyak ya apabila kita mungkin untuk melakukannya di di rumah atau seorang diri ikhwanifiddin azan Allah wa iyyakum jami'an taib demikian pula Muhammad Ibnu Muarab As-Suri mengatakan adhhir samt bil lail tunjukkanlah ketaatan dan ketundukan kesolehanmu itu kebaikanmu itu pada malam hari Fa'inhu ashraf min idharihi bin nahar. Karena itu lebih mulia daripada menunjukkannya dan menampakkannya pada siang hari. Lianna samta bin nahari lil makhlukin. Karena kebaikan, ya. Kebaikan kalau kita lakukan di siang hari itu untuk makhluk biasanya. Nah, banyak makhluk yang melihat, banyak orang yang melihat. Wasamtu uh, bil laili rabbil alamin Adapun kebaikan, ketaatan, kesalehan pada malam hari itu untuk Rabbul Alamin. Hingga dikatakan, ya diriwayatkan dari Zainul Abidin, ya salah seorang eh, kita kata ulama salaf dahulu, ya ini sering membagi-bagikan gandum pada malam hari kepada fakir miskin. Dia pikul di atas pundaknya, lalu dia letakkan di pintu-pintu fakir miskin pada malam hari. Nggak ada orang yang tahu siapa yang meletakkan gandum itu Ya, orang-orang pada bertanya-tanya siapa ini yang sering bersodakoh gandum setiap malam. Ya, orang-orang tidak menemukan jawabannya karena ya Zainal Abidin waktu itu menyembunyikan amal ini dan dia tidak menyebarkannya. Tidak ada orang yang tahu. Nah, ketika ia wafat, orang-orang memandikan jenazahnya, ya, maka kelihatanlah ya bekas kapalan ada pada pundaknya. Lalu sadarlah orang-orang bahwa beliaulah orang yang selama ini ya membagi-bagikan gandum kepada fakir miskin. Coba lihat amalnya baru diketahui oleh orang setelah ia meninggal dunia. Ya, jadi ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia, salah satu di antara perkara yang dapat membantu keikhlasan dan menjauhkan kita dari ria adalah menyembunyikan amal. Ya, menyembunyikan amal. Ya, kemudian yang kedua, hindarilah ya kita katakan sifat sikap suka dipuji, mengejar sebutan, ya, hubbuz zuhur, hubbuz syuhrah, ya, mengejar popularitas, ya, mengejar uh, sebutan dan pujian. Ya, ingat kita ini sebenarnya tidak layak untuk dipuji. Ya, kita membaca alhamdulillah. Sesungguhnya segala pujian itu adalah milik Allah. Ya, itu milik Allah. Jadi ketika kita membaca alhamdulillah, gugurlah ya di dalam hati kita ini semangat untuk dipuji ya perasaan suka dipuji senang dipuji ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan lil murai thalathu alamat orang yang ria itu ada tiga alamatnya tiga tandanya ya tiga tiga, tiga tanda ya untuk uh, mengetahui ya orang itu ria atau tidak ria dia yang pertama adalah yaksulu idza kana wahdahu dia akan menjadi malas apabila dia seorang diri. Ya, apabila nggak ada yang melihat, dia jadi malas dia. Nah, kalau nggak ada orang lain, kalau nggak ada teman, malas dia. Ya. Kemudian apa? Wayan yanshad idza kana finnas. Dia akan menjadi rajin apabila di tengah-tengah manusia. Apabila ada orang lain, apabila ada temannya, ya apabila ada kawannya, ada orang lain yang melihatnya, ada orang lain yang memperhatikannya, yang mengetahuinya maka barulah dia semangat. Nah ini satu ini. Ini tanda ria. Ya baru semangat beramal kalau ada orang lain, kalau ada orang yang melihat, kalau ada orang yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu nggak semangat dia, malas. Kemudian kedua yazidu fil amal idza usni alaih. Dia akan menambah amal, bertambah semangat dia, ditambahnya amalnya. Kalau dipuji, Ya, kalau dipuji orang maka dia bertambah semangat beramal, bertambah apa namanya? Ya, banyak amalnya, ya, bertambah bagus amalnya, ya, bertambah bagus solatnya misalnya, bertambah semangat menuntut ilmunya. Kalau dipuji orang, nah begitu. Yang ketiga, ya, wayangkus idza dhumma alai, idza idza bihi. Namun akan berkurang amalnya jika dicela ataupun diejek oleh orang, ya, dicela oleh orang ya maka berkuranglah amalnya. Nah ini adalah tanda-tanda ria ikhwanifiddin azni Allah wa iyyakum jami'an. Nah demikian juga sebagian orang ada yang meninggalkan amal karena takut ria. Nah inilah dia hakikat ria. Inilah dia ria. Sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas ria. Meninggalkan amal, ya, tidak mau beramal karena manusia itu adalah ria. Ya dia tidak mau beramal, ah nanti di di, di, eh, dikatakan orang ria. Lalu dia tidak beramal. Nah ini adalah ria. Ya, ya karena itu menunjukkan bahwasanya dia seolah-olah adalah orang yang ikhlas. Ya menunjukkan seolah orang seolah orang-orang yang sangat antusias, antusias kepada keikhlasan. Ya menunjukkan seolah-olah dia adalah seorang yang mukhlis. Ya lalu dia tidak mau beramal ini dan itu karena takut ria. Nah itulah ria. Ya sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin ayat Wal amal li ajlin nas syirkun. Adapun beramal karena manusia itu adalah syirik. Ya demikian ikhwan fillah. Dan ikhlas itu adalah wal ikhlas ayyuafiyakallahu minhuma. Dan ikhlas itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari kedua perkara tersebut, ya dari kedua perkara itu, dari dua penyakit itu. Demikian ikhwan fillah azani Allah jami'an. Ya uh, pertemuan kita pada uh, hari ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri saya terutama karena ini adalah peringatan ya terutama bagi kita sendiri karena kita adalah ya murid pertama dari apa yang kita sampaikan ya dan juga mudah-mudahan juga berguna dan uh, bagi para pendengar dan hadirin yang berbahagia ya uh, semoga ini menjadi tabungan pahala amal kita di akhirat dan semoga ini adalah amal yang ikhlas lillahi tabaraka wa taala dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang insya Allah dan uh, segala pertanyaan mungkin kita akan uh, apa namanya kita akan uh, bahas pada uh, ahad depan insya Allah ya jadi pada hari ini kita uh, untuk sementara uh, meniadakan tanya jawab ya uh, nanti ya pada pertemuan yang akan datang ya bagi ikhwah-ikhwah yang ingin bertanya ya silahkan mengumpulkan pertanyaannya Allahu a'lam bisawab karena pembahasan tentang ikhlas belum selesai pembahasan tentang riya belum selesai nah demikian Allahu a'lam bisawab